Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah walhamdulillah Wala ilaha illallah wallahu akbar La hawla wala quwata illa billah Allahumma salli ala Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Semoga Allah yang maha tahu setiap aib, kejelekan, kekurangan, kemaksiatan yang kita lakukan. Menolong diri kita untuk berani untuk mengakuinya. Karena orang tidak akan selamat kecuali dengan ampunan Allah. Bahkan kalau mau digabung-gabung kebaikan kita, satu kebaikan dibalas sepuluh kali lipat. Satu kejelekan balasannya sesuai dengan kejelekan itu. Ternyata kalau kita dengar doanya Nabi Adam, Robbana zolamna anfusana wa illan taghfir lana وترحمنا lanakunanna من khasirin Ya Allah saya sudah zolim Kalau engkau tidak ampuni Pasti ini jadi orang yang rugi Oleh karena itu Di paruh kedua bulan Ramadan Allah menyediakan ampunan Tentu saja Bagi orang yang bertobat Salah satu syarat tobat adalah menyesal. Orang tidak akan menyesal kalau dia tidak pernah tahu yang dia lakukan salah. Maka berbahagialah orang-orang yang merasa dirinya banyak dosa. Jauh lebih baik dibanding dengan orang yang merasa dirinya banyak amal. Kalau orang sedih pilu melihat dirinya sendiri, itu lebih utama dibanding dengan yang cengengesan merasa optimis menjadi ahli sorga. Karena rezeki yang besar dari Allah adalah ketika kita mulai dibuat berani jujur melihat diri sendiri. Maka hati-hati melihat orang berdosa, menangis, tobat bisa jadi lebih bagus daripada orang ahli masjid tapi dia merasa ujung takabur dengan amal-amalnya. Saudara-saudaraku sekalian, Bulan Ramadan Allah menyiapkan ampunan total bagi orang yang mau tobat. Sabiku ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kita kepada ampunan Allah dan surga. Jadi kesungguhan tobat kita ini insya Allah menjadi bagian rezeki besar di bulan Ramadan ini. Boleh saya mengulang sedikit tentang ciri-ciri tobat nasuha ya. Seperti yang diminta Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Minimal katanya tiga syaratnya. Satu adalah penyesalan yang aduh. Saya sudah melumuri diri ini dengan kenistaan. Nah, aduh perasaan menyesal bicara salah menyesal mata melihat maksiat menyesal menyakiti orang lain menyesal ini gejala taubat karena orang yang tidak menyesal tidak termasuk taubat misalkan ah alhamdulillah saya sih sudah segalanya nyoba mabok sudah main perempuan sudah judi sudah kenyang tinggal tobat sekarang <laughs> Alhamdulillah sudah segala dijalani dia bukan tobat karena dia bersyukur nah syarat yang kedua adalah eksplisit benar-benar meminta ampunan kepada Allah dengan istighfar bisa dengan istighfar yang dicontohkan Nabi Adam bisa dengan istighfar yang dicontohkan Nabi Yunus La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minaz zalimin Tidak Tuhan selain engkau ya Allah La ilaha illa anta Subhanaka ini kuntu minaz zolim, Maha suci engkau sedang Duh saya ini zolim Allah maha suci kita kotor Persis seperti La haula wa la quwata illa billah Tiada daya, tiada upaya Selain dari kekuatan engkau Wahai yang maha agung Nah saudara-saudaraku sekalian Maaf Ingat perumpamaan dulu yang pernah disampaikan penyesalan itu. Seorang ibu diledek oleh anak kecil. Ah, mama jelek katakan seperti. Kamu jangan ngomong begitu. Nanti mama pukul. Mama jelek, kurang ajar kamu awas sekali lagi pukul loh. Mama jelek, dipukul pakai alu. Jatuh berlumur darah meninggal. Apa yang terjadi? Aduh, kenapa saya begini? Anakku penyesalan luar biasa disertai dengan lahir batin. Nah, inilah tobat Kurang lebih seperti itulah gerakan ruhiahnya. Jadi ketika minta ampunnya juga, Papa maaf, Mama tuh hilap permintaan maaf yang benar-benar lahir dari dalam. Itulah yang kelihatan orang tobat. Makanya derayan air mata, menggigilnya perasaan batin itu bagian dari penyesalan mendalam. Dan yang ketiga adalah kegigihan untuk tidak mengulanginya, bukan tidak berbuat, berpikir ke arah sana saja udah potong. Maka orang-orang yang ahli taubat ada cirinya Memang taubat itu menurut Imam Ghazali ada tiga tingkatan. Satu tingkatan taubat orang awam. Wah, yaitu taubatnya untuk dosa-dosa besar seperti yang zina, membunuh, mencuri. Wah, uh, ampun, tapi dia kepada yang kecil masih kreatif. Gua baru tobat, tahu lu jangan macem-macem misalkan. Dia tidak menyadari kata-katanya sudah mulai menyakiti. Diam kalian, Bapak lagi tobat tahu? Karena yang terbayang tuh hanya dosa-dosa besar. Nah, kalau doa orang yang tobat, orang yang lebih khusus, dia sudah mulai kepada yang lebih halus. Misalkan, aduh Kenapa saya harus dengki kepada teman saya? Dia dapat rezeki, dia pergi haji. Kenapa seperti yang enggak rela? Duh ya Allah, ampun. Kenapa hati saya busuk begini? Atau kita merasa hebat di kantor, kita punya kedudukan, jabatan, kemudian merendahkan orang lain. Terus pas habis sholat astagfirullah itu teh kabur, takabur, kabur. Nah, itu sudah mulai halus ya. Atau ketika sedang tahajud sendirian, kita nggak mau membangunkan yang lain karena ingin soleh tunggal. Karena kalau yang tahajudnya berdua kan jadi duaan solehnya. Dia nggak mau, dia diam-diam. Allah. Dan ketika ada yang lain bangun dia tuh kecewa. Duh, kenapa Allah pakai ngebangunin? Sudah cukup saya aja lah ya. Nah, itu ujub. Merasa diri suci sendiri. Suatu saat sadar, astagfirullah, ini teh ujub, merasa mulia, merasa soleh. Ini udah jauh lebih tinggi. Ada orang yang tobat dari membunuh tapi masih mendengki, ya. Ada lagi orang yang tobatnya lebih tinggi lagi, kata beliau yaitu tobat yang lebih khusus, khususnya yang khusus. Yaitu dia tobat bukan karena maksiat, tapi tobat karena lalai ingat. Allah, tadi saya nggak bisa menyempurnakan sholat tepat waktu. Dia sholat dia bagus, tapi dia tidak bisa. Kenapa tadi saya terlambat ke masjid? Aduh, udah komat, ketinggalan sholat sunat. Ini sudah meningkat ini. Dia tidak ujub, tidak sombong, tapi dia merasa sedih, minta ampun, tidak bisa mempersembahkan yang terbaik kepada Allah. Sedekah ribu. Tahu-tahu yang kita keluarkan yang lepet yang udah riset dan ada plesternya udah lewat ah ya Allah ikhlas ikhlas kenapa saya memberi kepadamu yang lepet? sedang yang baru disaku padahal sama-sama lima -sama ribu kecewa ada tukang beca di tempat yang nanjak dia lihat tapi dia baru ngedorong pas di ujungnya ah Padahal Engkau sudah perlihatkan saya kehilangan dua per tiga tanyakan tidak menolong. Dia udah tobat tuh. Atau ada orang kita lagi naik motor sendirian ke sekolah. Tiba-tiba ada teman di jalan. Hah, mau kemana? Ke sekolah. Ada teman kita, tapi kita lewat aja. Ah, kenapa saya pelit? Ladang amal sudah jelas. Nah ini udah beda. Tidak rugi, tidak mencelakakan orang. Tapi kita tobat tidak bisa menyempurnakan ladang amal yang sudah disiapkan. Kalau sudah bisa begini, sudah mulai lebih bagus lagi karena sudah tidak menyerang, tidak bersifat zolim, hanya dia tidak bisa menyempurnakan amal. Tambahan lagi nanti melambat-lambatkan amal. Ya, ada orang pinjam uang kang mau pinjam uang sepuluh ribu aja. Ya ya ya, tunggu dulu ya. Oh, pura-pura oh, di kamar Orang itu nunggu dua jam. Nah, kalau sudah tobat terhadap ladang keutamaan, ada lagi yang lebih canggih ada, yaitu tobat karena enggak ingat kepada Allah. Misalkan jalan yang biasanya sambil jalan tuh sambil zikir nikmat ya. Tiba-tiba Baru sampai di sana, baru ingat zikir lagi. Waktu di sini nggak zikir karena banyak akhwat misalnya. Astagfirullah. Kurang lebih 10 menit saya lupa kepadamu. <laughs> Allah ampun. Hmm. Saudara-saudaraku sekalian, ya untuk e, lihat akhwatnya tobat itu tobat yang kedua, tapi lupa kepada Allah ini juga rugi. Mau tidur nggak zikir dulu. Ah, kenapa saya nggak siap-siap padahal belum tentu bangun lagi ini ada seseorang yang biasanya mau tidur itu zikir, wudhu, sholat, zikir terus suatu malam dia tidur dalam keadaan tidak seperti biasanya apa mimpinya itu mimpi disuntik narkoba menderita dia disuntik itu dalam mimpi tidur nah saudara-saudaraku sekalian wah kita masuk yang mana ya milih apa cirinya orang yang sudah selesai taubatnya menurut Imam Ghazali dari fenomena orang yang taubat jangan ingat teman jangan ingat tetangga ingat kita ya oh si Etata baru tobat kemarin Ay, kita sudah belum jadi ini bukan untuk menilai orang lain katanya menurut beliau di dalam muka syafatul kulub satu orang yang tobatnya diterima tobat nasihat itu cirinya yang bersangkutan itu kelihatan lebih bersih, lebih suci dari perbuatan maksiat, lebih bisa nahan diri. Jadi tidak dia tuh punya rem yang pakem. Nah, ini tobatnya sukses nih. Yang kedua, hatinya selalu lapang dan gembira dalam keadaan sendirian maupun ramai. Jadi oleh Allah sudah dihibur hatinya. Jernih, lapang, enak Ciri yang ketiga, gaulnya orang-orang yang tobatnya bagus tuh selalu cari lingkungan orang yang baik-baik. Jadi misalkan ada yang sudah berbuat maksiat, tobat, pulang dari sini lalu balik lagi ke tempat maksiat, itu gejala belum tobat. Ya. Belum sungguh-sungguh tobatnya. Karena mencari lingkungan yang baik ini adalah bagian yang akan membuat kita terpelihara bergaul dengan penjual minyak wangi akan ikut harum. Yang keempat, kualitas amalnya jadi meningkat. Jadi selain dia nahan diri dari maksiat, kelihatan sholatnya makin bagus. Amal saunya bagus, malamnya bangun, sedekahnya meningkat. Ini gejala-gejala orang yang tobatnya diterima. Jadi kalau ada orang yang tobatnya bagus tapi sholatnya belang bentong, pelit, koret, kedekut, buntut kasir, cap jahe, misalkannya merege hese, ini berlebihan, tidak usah sebutkan semuanya, ya maaf. Kelihatannya tobatnya belum ses ini. Ya. Karena yang kelima ini senantiasa menjaga lidah. Jadi orang yang tobat baik itu dia akan serius sekali menata amal-amalnya bergerak terus kualitas amalnya itu lingkungan kualitas amal dan menjaga lidah berpikir terus tentang Allah ya jadi dia punya kualitas pengendalian lisan pikiran sehingga kepada Allah itu makin maksimal kalau dalam bahasa Sunda mah Aalohen lah ya jadi kepada Allahnya tuh um, menggebu Allah wah seperti yang makin lama teh makin mabuk kepayang cinta rindu kepada Allah nah kalau dalam Ramadan ini kira-kira saudara masih lincah ya terhadap maksiat kemudian mulutnya bunyi terus walaupun tidak dibutuhkan bunyi bahkan sering menyakiti lalu tidak memilih pergaulan yang lebih terpelihara lalu hatinya resah gelisah terus terhadap urusan dunia lalu jarang ingat kepada Allah dengan baik dan kualitas amalnya merosot itu bisa jadi tobat kita baru tobat sambal itu ya kita memang menyesal tapi bisa jadi penyesalannya itu hanya emosional saja belum sampai ke akal pikiran takut kepada Allah nah sebagai bonus dari perjumpaan kita ini rekan-rekan sekalian jadi si dosa itu ya tidak langsung di itu ada prosesnya kalau niat dan kesempatan ada itu jadi maka Dua hal ini yang harus mulai kita tata. silintasan hati dia selalu ada itu mau berbuat maksiat tuh ada siapapun. Karena memang sudah softwarenya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha sudah ada potensi baik, potensi buruk tuh. Psst, psst. Sama duduk di mimbar begini apa ada pikiran-pikiran negatif? Ada wah kamu soleh wah banyak akhwat segala saja tuh yang di tengah ada ibu-ibu yang habis ah si Eta dulu musuh saya sekarang datang ayo dikepus-kepus ingin nambah-nambah omongan pengen gurau yang berlebihan terus lintasan ini ada Nanti di luar sama. Ingat kepada seseorang. Siapa saja misalkan saudara-saudara yang jatuh cinta. Mas ingat. Katanya di piring juga. Seperti wajah dia. Yang lihat cangkir. Kamar mandi. Di kamar. Terbayang terus. Terserah saudara. Kalau sudah dibayangkan. Cinta langsung bikin program wah harus nelpon nih lintasan lagi ngomongnya apa terus unyang unyang akan nanya nanti ya apakah mau ketemu nanti terus meningkat pertemuannya di mana di sana banyak orang harus sepi nanti ngapain duduk deketan terus dirang begitu aja Akhirnya dia ngedeketin telepon. Makin dekat telepon, cari kesempatan nggak ada orang, pengen mijit itu telepon. Culang cileng, ternyata ada ibu gagal cari telepon umum. Terus makin dekat dengan telepon umum, apalagi bawa uang banyak, itu cenderung lebih lama nelpon. Yang nggak perlu juga diomongkan saja mulai nelpon ngong bisa terus belok belok makanya langkah yang paling efektif supaya tidak terjadi maksiat adalah semenjak lintasan awal cut ingat dia <laughs> bungkus itu cut persis seperti syuting sinetron cut jangan diteruskan masuk aduh eh, pengen nonton cut tidak bungkus buka Quran iya weh ya. keterampilan kita mengkat lintasan awal itu gak akan berbuntut itu percayalah pengen eh, baju baru buat lebaran sudah mahasiswa tingkat 4 masa seperti adiknya yang di TK lebaran harus pakai baju baru seragam lagi sekeluarga cut jangan biarkan karena kalau sudah pengen ya kemarin ini agak terkecoh juga motor si biru sudah Agak lama dia di rumahku. Pas di pameran lihat motor yang 250 cc pengen. Sepanjang jalan, uh, cepet. Wah, tuh enak buat belok. Kepikiran. Dengar lagi di sana ada yang bisa dicicil. Oh. Sekarang tadi waktu ke notaris ada ada dealer motor cut sesuai ceramah tidak tahu-tahu sekarang Darul Tauhid ini juga jadi dealer motor ya di motor Beijing ya kap tidak tidak tidak kapan naik motornya juga jarang itu dia. yang naik sepeda irit ingat kap. aduh pengen kap. ayo kecuali pengen kebaikan duh kalau nanti malam bisa ahli tahajud panjangin asik kalau sepanjang malam khususnya sepertiga malam terakhir bisa duaan sama Allah bermunajat asik nanti di tempat sepi sajadahnya kasih harum-haruman bisa menangis asik nanti diijabah oleh itu boleh cut ini ya coba benar-benar ini jitu saya dapat telepon dari seseorang Ah terima kasih rumusnya jitu saya sekarang cut ah. tiap ingat AA cut misalnya Maksudnya hanya kan tidak harus yang ini ya. Cobalah rekan-rekan sekalian Bagaimana kegigihan kita mengendalikan Yang kedua Jangan bikin kesempatan Ya Karena kalau kesempatan sudah ada Niat ada itu berjumpalah Dalam satu titik yaitu maksiat Maka Jangan lewat jalan sana Kalau jalan sana bermaksiatin semua sarana yang akan membuat kita maksiat jauhkan. Kalau di kamar kita ada VCD player, kemudian kita pernah nyetel VCD yang gambarnya maksiat, keluarin itu VCD player itu. Ya. Kalau kita di kamar ada TV dan dengan adanya TV itu kita bisa seenaknya nonton, keluarkan TV itu kalau TV itu jadi maksiat. Karena dia sarananya. Kan kalau punya anak tiap kamar ada TV-nya itu cenderung diam di kamar di kamar ada VCD player itu mudah bisa nyetel video yang porno tuh ya pintu dikunci karena ada sarananya maka menghalangi sarana maksiat ini juga saudara punya alat-alat apa saja yang bisa jadi maksiat itu mudah punya telepon masing-masing di kamar itu mudah sekali telepon-teleponan itu ya Makanya telepon simpan di ruang tamu di pinggir TV. Ada tuh sebuah keluarga teleponnya di samping TV. Jadi ibu bapaknya nonton TV susah pacarannya. Ini benar sarana maksiat. Maaf ya, bukan salah teleponnya. Tapi sarana apapun mulai sekarang cegah, cegah kita punya barang mahal sarana jadi ujung lepaskan ya kita punya erloji Rolex yang mahal jadinya maunya begini aja sudah jual ganti dengan yang 20 ribuan ya ya model kita mah punya jam bagus disangka nemu betul ini disangka imitasi ya model kita punya yang bagus tuh ya kalau orang kaya punya jam imitasi disangka betulan ya resiko sudah punya sepatu sangat mahal jual tukar dengan yang tidak berpeluang jadi ujung ini penting ini kegigihan begini kecuali kalau kita mau larut dalam maksiat Nah saudara-saudaraku sekalian Di 10 hari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 penampilan kita Allah Maha Tahu yang zohir maupun yang tersembunyi pujian-pujian yang berhamburan datang kepada kita sesungguhnya tidak ada yang cocok dengan diri kita kalaupun yang cocok mungkin siksa yang menimpa kita Allah Maha Tahu maksiat yang besar yang kita lakukan maksiat yang kecil bahkan yang paling halus dalam kesendirian yang tersembunyi di lubuk hati kita tentu saja Allah menyaksikan setiap kemaksiatan kita orang menyangka diri kita ini orang yang soleh Padahal balik semua ini Kita tahu siapa diri kita yang sebenarnya Entah mengapa Allah masih menutupi kebusukan kita Bahkan Allah menuntun kita Terus untuk bisa memperbaiki diri Diberi ilmu Diberi kesempatan untuk bertobat persis apa yang kita lakukan terhadap orang tua kita bagaimana kita membalas air matanya Allah maha tahu orang-orang yang terluka hatinya oleh sikap kita Allah maha tahu persis orang-orang yang kita zolimi juga Allah Maha Tahu bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Maksiat mata kita. Allah jelas mengetahui setiap lirikan mata. Berikut niat di balik lirikan. Allah juga Maha Tahu kegembiraan kita mendengar bencana yang menimpa orang lain karena kedengkian diri ini Allah juga maha tahu setiap kata-kata yang terucap niat dibalik kata-kata ini Allah maha tahu fitnah yang tersebar karena mulut kita kebohongan gibah kita semuanya jelas dan akan kembali kepada kita Allah maha tahu siapa saja yang kita hina kita rendah maksiat mulut kita. Tentu saja Allah menyaksikan di antara kita yang mendekati zina juga yang tergelincir. Tidak ada yang luput. Setiap orang dimanapun selalu dalam kekuasaan Allah. Allah Maha Tahu sholat kita yang jarang khusyuk, jarang seperti khusyuk. Bacaan Quran kita yang riak Allah maha tahu hati kita yang ujub tak kabur. Allah maha tahu akhwat yang senang memamerkan auratnya juga Allah maha tahu berapa banyak laki-laki yang tergelincir karena perbuatannya Allah maha tahu lamunan-lamunan kita walaupun bersembunyi di kamar yang paling sepi Sesungguhnya kita ini seonggok sampah kalau kita mau jujur. Maha suci Allah yang maha agung yang menuntun kita berkesempatan bertobat. Wahai Allah, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha pengampun. Kepada siapa lagi kami memohon ampunan ini ya Allah Selain kepadamu Bukankah engkau yang menyediakan ampunan tiada bertepi Bagi sebusuk apapun hamba-hambamu Bukankah engkau yang menyediakan ampunan tiada terbatas Senista apapun hamba memohon kepadamu Rob Jadikanlah malam ini menjadi malam kau bersihkan diri kami sebersih-bersih. Malu ya Allah hidup berlumur dosa begini. Malu hidup membohongi diri Hidup penuh dengan topeng seperti ini Ingin benar kami ini menjadi orang yang bersih ya Allah Bersih dari kegelapan masa lalu Bersih dari lumuran aib yang menyelimuti tubuh Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Ampuni seluruh dosa kami wahai Allah Ampuni kami ya Allah Ampuni kami ya Allah ampuni ya Allah Ampuni dosa besar yang pernah kami lakukan selama ini Juga ampuni dosa-dosa yang kecil yang sengaja yang tiada sengaja yang tampak maupun yang tersembunyi ya Allah ampuni hianat kami kepadamu selama ini ya Allah juga ampuni jikalau kami sering berburuk sangka kepadamu bahkan kadang ragu kepadamu ya Allah Ampuni jikalau kami sering melupakanmu ya Allah Seakan kau ini tiada Hari-hari kami lebih banyak melupakanmu daripada ingat kepadamu Padahal engkau selalu mengurus diri kami Rob, Ampuni salat kami yang Engkau tahu hanya seperti bermain-main saja Ampuni sholat kami yang jarang khusus ini ya Allah Juga ampuni amal-amal kami Yang sering tidak ikhlas Ria ingin dipuji makhlukmu Ya Allah Ampuni segala sikap kami kepada orang tua kami selama ini اللهم اغفر لنا ولوالدينا warhamkuma kama rabbayana ibarat Ampuni orang tua kami ya Allah Ampuni keduanya Solehkan bagi yang orang tuanya belum soleh ya Allah Islamkan yang belum Islam Ampuni yang orang tuanya berlumur dosa Ya Allah Bahagiakan bagi yang orang tuanya selalu dirundung kesusahan Jadikan akhir hayat orang tua kami husnul khotimah ya Allah Jangan biarkan suluh khotimah ya Allah Bagaimanapun juga keadaannya darah dagingnya melekat pada tubuh kami. Rob, lapangkan kubur orang tua kami. Mudahkan hisab, jadikan ahli surga Ampuni adik-adik dan kakak-kakak kami, ya Allah. Seluruh keluarga kami. Ampuni rumah tangga kami ya Allah Rob Ampuni para ulama yang menuntun kami ke jalan Ampuni kaum muslimin muslimat ya Allah Tetangga-tetangga kami Sahabat-sahabat kami Ampuni kaum muslimin yang pernah kami sakiti selama ini ya Allah Juga ampuni kaum muslimin yang pernah menyakiti kami Ya Allah ampuni segala kemunafikan diri kami selama ini Ampuni sifat pengecut yang membuat kami tidak mau berjuang selama ini Rob Jadikan malam ini kau jamu siapapun yang bermunajat ini ya Allah Bukankah ini malam yang kau muliakan Di bulan yang kau muliakan Di majlis yang kau muliakan Ijabah siapapun yang bermunajat ini ya Allah Amin Hadirin hadirat Siapa lagi selain Allah Allah maha mendengar, maha menakut Doalah silakan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ijabah ya Allah, ijabah ya Allah, ya mujib. Ya rahmat rahim Doalah hadirin. Allah Maha mendengar, Maha dekat, Maha tahu keadaan kita dan dialah satu-satunya yang kuasa menolong kita. Amin ya Allah Amin ya Allah Ya Hayu ya Qayyum Birahmatika nastaghiith ya Allah Ya Allah Rob. ini bulan yang kau janjikan mustajabnya doa ya Allah kepada siapa lagi ya Allah Kemana lagi kami meminta Sedang engkau pemilik segala-galanya Kemana lagi kami berlari ya Allah Selain kepadamu Pada siapa lagi kami bergantung ya Allah Selain itu Kepadamu Rob kami mengetuk pintu rahmatmu ya Allah kami berharap curahan kasih sayang Tolonglah ya Allah Siapapun yang dihimpit kesempitan Dilanda kesusahan Lapangkan ya Allah Mudahkan segala urusan yang maslahat Cegah dari segala yang mudarat Cukup yang kekurangan rezeki ya Allah dengan rezekimu yang halal barokah lunasi yang dihimpit hutang piutang ya Allah Rob angkat derajat yang selalu direndahkan mudahkan kami memegang amanah ini ya Allah Rob sembuhkan yang sedang sakit bahagiakan yang selalu dirundung kesusahan Karuniakan pendamping terbaik yang merindukannya ya Allah. Pernikahan barokah, rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh, soleha ya Allah. Jangan pernah terlahir dari diri-diri kami keturunan durjana ya Allah. Ya Allah, selamatkan bangsa kami ini ya Allah Berikan kepada hamba-hambamu ini berbuat sesuatu untuk memuliakan bangsa ini ya Allah. Rob, selamatkan saudara-saudara kami yang teraniaya dimanapun. Bebaskan lingkungan kami ini dari maksiat ya Allah. Berikan keteguhan bagi para pemimpin kami untuk hidup lurus di jalanmu. Rob, jadikan pesantren ini salah satu pesantren yang kau sukai tempat bertaburannya cahaya kasih sayangmu tempat engkau kokohkan kemuliaan agamamu lindungi kami dari fitnah ya Allah dari maksiat dari ilmu amal yang menyesatkan balaslah siapapun yang menafkahkan rezekinya tenaga doanya dengan kesempurnaan balasanmu ya Allah ya Allah Jadikan sisa waktu Ramadan ini merasakan nikmatnya sholat, mustajabnya doa, lezatnya ibadah, ringannya beramal, hati yang bening ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله Hadirin sekalian sejenak sesudah ini silakan beristirahat bersilaturahmi satu sama lain Mudah-mudahan ada manfaatnya perjumpaan ini. Aa, mohon izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.